بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الهادي إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على من جاء بالدين القويم حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الاستقامة اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الاستقامة الاستقامة في الطاعة وترك المعاصي اللهم يا ربنا بارك لنا في مجمعنا هذا وبارك لنا في مجلسنا هذا ما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد واحشرنا مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah kita masih terus dan terus bisa menuntut ilmu, beribadah, belajar dan ini adalah karena Allah cinta kepada kita karena Allah memberikan kasih sayang kepada kita karena Allah memilih kita dan semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa menjadikan sebab kita bertemu nanti kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang niatnya belum baik diperbaiki yang lupa niat sekarang dihadirkan niat kita ingin menghadiri majelis ini ingin ridho Allah subhanahu wa ta'ala ingin dikiring bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah para ulama, para suhada, para solehin kita menghadiri ke tempat ini niat untuk menuntut ilmu agar kita bisa semakin benar di dalam beribadah diluruskan niat, dibenarkan niat yang sudah benar niatnya dijaga agar tidak berubah yang sudah punya niat baik terus diingat niat-niat baik ada banyak di antara kita yang sudah punya niat baik ada keinginan-keinginan untuk berbuat baik untuk sesama ingin berbuat baik untuk lembaga untuk dakwah untuk pesantren yang terlintas di dalam hatinya niat baik jangan ditunda artinya jangan sampai dimatikan kalau tergerak hatinya misalnya aku ingin membantu tetanggaku yang fakir itu itu tolong dipupuk cari sebab bagaimana kita masih terus bisa membantu itu mempertahankan niat kalau niat di awal permulaan perbuatan bisa gampang aku niat ingin begini tapi untuk menjaganya ini yang susah Kalau ingin niat baik, aku ingin lakukan sholat, ya sudah sholat saja. Sehingga para ulama itu menganjurkan kalau anda punya kebiasaan amal baik, lalu kok tidak bisa anda lakukan di kodok nanti. Sehingga sampai sholat apapun ada kodoknya. Ini adalah termasuk ijtihadnya para ulama' agar tidak biasa meninggalkan sholat duha kan waktunya sebelum tergelincir matahari ya mulai dari pagi ini sampai sebelum tergelincirnya matahari lah kok ada orang kok lupa atau sibuk sampai gak bisa melakukannya sebagian ulama masih tetap mengatakan kodok kapan saja biar hawa nafsu itu kapok nanti sebab kalau aku tidak sholat duha nanti juga ngodok saya jadi tetap dijaga agar kita punya keinginan kebiasaan baik ini tidak terputus tidak terhenti yang pengen berbuat baik dipupuk itu dan urusannya dengan Allah nanti minta kepada Allah ya Allah kuatkan hatiku untuk berbuat baik untuk membantu untuk menolong berbuat baik kepada siapa saja berbuat baik kepada fakir miskin yatim piatu ingin membantu dakwah ingin membantu pesantren ingin membantu ini perlu dipupuk setelah niat tulus, ikhlas, terus dijaga. Sebab kalau tidak dijaga hilang itu. Setan itu tahu gerak-geriknya seseorang ini. ya jadi ala bani Adam majrad dam. Jadi setan itu mempengaruhi anak Adam ini, kita ini sesuai dengan aliran darah. Maksudnya apa? Secermat-cermatnya kita berpikir, setan mencoba untuk mempengaruhi sehingga alangkah banyaknya orang mau ngaji nggak nggak jadi mau sedekah membantu fakir miskin gara-gara fakir miskinnya itu tingkah lakunya kurang baik begitu saja kurang baik bukan rom nggak nyapanya dibatalin banyak sebab orang tidak bisa istiqomah tidak bisa menjaga yang namanya niat maka siapapun yang hadir tempat ini jaga niat yang sudah niat ngaji terus karena Allah karena Allah karena Allah ini maka ini terus diperbaharui memperbaharui niat ini penting sebab setan juga memperbaharui godaannya kalau kita tidak memperbaharui niat kita, maka kita kalah dengan setan. Setiap pagi setan memperbaharui godaannya. Hari ini orang aku goda masih lolos, nggak bisa berhenti, masih ngaji. Besok aku goda lagi, kok masih ngaji. Terus goda lagi. Dan setiap kita berjuang ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tetap seperti jadwal semula bahasanya kita akan membaca yang pertama adalah kitab Tajridus Sharih Muhtasar Sahih Bukhari ini sebetulnya hanya sekedar bagaimana kita ingin membaca hadis Nabi yang diriwatkan oleh Imam Bukhari agar kita sambung sanat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita akan berbicara tentang sedikit tentang fikih tidak tahu apa saja nanti. Selanjutan dari yang lalu, kemudian setelah itu kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Fadal ya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu fi sanadikum al-mutasim Syekh Abi Abdul Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad Ibni Abdul Latif radhiyallahu anhu An Maimun an Maimunata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan summa shalla wa lam yatawadda an Maimunata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan summa shalla wa lam yatawaddo. an Maimunata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan summa shalla wa lam yatawaddo. an Maimunah Taib. Bismillahirrahmanirrahim. An, an, an Maimunah radhiyallahu anha dari Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha diriwayatkan dari Siti Maimunah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akala indaha. Qala al rahimahullahu taala nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi dzikri amin dari Sayyidah Maimunah beliau bercerita bahwa Rasulullah makan di rumah beliau. Makan katifan. Daging yang diambil dari bagian punggung atas ini apa namanya? Lupa kemarin apa bu? Ya yang paling enak, paling dicari-cari ini ya. Banyak dagingnya di sini. Nabi Muhammad makan daging kambing. Tumma sholat kemudian Nabi Muhammad sholat walam yatawaddo dan tidak berwudu. Ini sudah dijelaskan kemarin bahwasanya menurut jumhur ulama bahwasanya makan daging apapun tidak membatalkan wudhu ya itu menurut jumhur ulama sudah jelas ya. Kita makan daging apa saja itu tidak makat membatalkan wudhu. Nanti kalau ada riwayat kemarin sudah kita nukil dari eh, yang dikukuhkan oleh Imam Nawawi yang dipilih oleh Imam Nawawi dari madhab syafi'i kalau makan daging unta saja wudhu lagi tapi itu pendapat sedikit jadi sudahlah ibu kalau makan sate makan daging setelah itu langsung sholat nggak apa-apa walam yatawaddo dan tidak usah wudhu karena makan daging tidak membatalkan wudhu karena dalam riwayat karena akhirul amraini minan nabi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudhu mimma masathun nar karena ada dua kisah memang Nabi Muhammad pernah mengatakan kalau kamu makan daging yang dimasak wajib wudhu kemudian setelah itu mengatakan tidak wajib maka di, disebutkan ada dua kejadian maka yang paling akhir Nabi Muhammad mengatakan tidak wajib wudhu itu artinya yang mengatakan wajib wudhu itu sudah dihapus hukumnya dulu iya sekarang wajib wudhu adapun sebab-sebabnya uh, adapun diantara diantara hikmahnya dulu tuh masih sering ya kurang ada kebersihan ada sebagian ulama mengatakan tapi setelah itu ada ada sudah bersih maka kebersihan sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad maka mereka lebih cenderung lebih bersih maka saat itu Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api kemudian ada riwayat lagi termasuk akhlaknya Nabi Muhammad ceritanya itu ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi Muhammad itu diberitahu oleh malaikat Jibril atau dapat wahyu begitu ada satu orang itu buang angin cuman dia itu rupanya belum ngerti kalau itu harus wudhu ya dan kebetulan orang itu tadi itu kelihatan Rasulullah baru makan daging onta akhirnya Rasulullah ngomong yang makan daging onta wudhu ya gitu loh baru sadar dia berdiri padahal pengen anak menyebut tadi dia buang angin nggak ngerti yang makan daging onta wudhu berdiri orang itu wudhu Padahal Nabi Muhammad tahu dia tadi buang angin. Kalau dibilang yang buang angin wudhu kan malu. Nah ini. Jadi intinya bahwasanya makan daging itu tidak membatalkan wudhu dan itu sudah disepakati oleh ulama. Hanya saja daging onta itu adalah yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan itu sesuai dengan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Allah. radhiyallahu ankum Ari bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shariba labanan famatmada wa qala inna lahu dasaman An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shariba labanan famadmada wa qala inna lahu dasaman. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shariba labanan famadmada wa qala inna lahu dasaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariba labana meminum susu famatmada kemudian kumur waqala dan Nabi Muhammad berkata innalahu dasaman karena ada lemaknya itu ini juga menunjukkan bahwa kumur-kumur apa yang namanya makan minum susu tidak membatalkan wudhu ini sudah jelas ya minum susu tidak membatalkan wudhu tapi ya namanya orang itu macam-macam ya ada orang yang karena jarang ngaji ya sampai ada orang makan batal wudhu ndak ya jadi juga ada pertanyaan gitu ya maklum lah orang bermacam-macam tapi kalau sudah ngaji lama insya Allah nggak ada betul ada orang makan batal wudhu atau tidak ini ada pertanyaan juga dilontarkan ya dan di zaman Nabi pun juga ada kelihatannya sampai Nabi Muhammad ini eh, sampai ada riwayat semacam ini berarti ada dugaan kalau minum susu itu harus wudhu dijelaskan enggak kalau orang minum susu nggak usah wudhu lagi karena minum susu tidak membatalkan wudhu itu minum susu tidak membatalkan wudhu dan kenapa Nabi Muhammad berkur karena susu itu ada lemak-lemaknya yang nempel nanti ya takut mengganggu atau rasa-rasanya yang nempel maka saat itu Nabi Muhammad berkumur tapi ingat itu tidak wajib hanya sunnah saja Allahu a'lam An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarbud hatta yadhhaba anhu an-naumu فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسوق نفسه Kabil, Mbak Antam. Hadis selanjutnya satu satu irama. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نأس أحدكم في صلاة فلينام حتى يعلم ما يقرأ أن عناس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نأس أحدكم في صلاة فلينام حتى يعلم ما يقرأ أن عناس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نأس أحدكم في صلاة falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda idza na'asa ahadukum kalau salah satu dari kamu itu ngantuk wa wa yusalli dalam keadaan shalah falyarkut hendaknya tidur dulu hatta yadhaba anhu sehingga hilang dari orang tersebut annaumu ngantuknya fa inna ahadakum sebab salah satu dari kamu itu idza shalla wa huwa idza shalla tatkala salat wa huwa na'isun dalam keadaan ia mengantuk la yadri ia tidak tahu la'allahu bisa jadi ya dia itu yastaghfir meminta ampun kepada Allah tapi karena salah ucap karena ngantuk fayasubbu nafsahu bisa mencaci atau mengutuk dirinya sendiri mestinya doa minta baik ya Allah masukkan aku ke surga karena ngantuk ya Allah masukkan aku ke neraka gimana kira-kira <laughs> jadi salah ucap jadi lah ini dibedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah kalau sholat fardunya itu memang sudah mepet waktunya kalau sholat fardu tetap diutamakan di awal waktu bagaimana berusaha untuk tentang menghilangkan ngantuk itu apalagi kalau sudah waktunya mepet segera diberesi jangan sampai pada alasan saya ngantuk mau tidur dulu hilang duhurnya bukan ya ini kalau sholat fardu cepat diberesi berusaha bagaimana agar tidak ngantuk sholatnya yang praktis akan tapi jika itu sholat sunnah upayakan nah ini sebetulnya pendidikan bagi Rasulullah kalau pengen tahajutan jangan ngantuk gitu loh ya jadi kalau ngantuk itu bisa bahaya Tanya ada yang ngomong, wah saya itu ngantuk terus, berarti saya harus tidur terus ya. Nggak tahajutan jadinya ya. Setiap bangun padahal tidurnya jam 9 malam, jam 3 malam bangun masih ngantuk. Ingat hadis Nabi, kalau ngantuk tidur dulu, tidur lagi. Begitu. Bukan maksudnya dari Rasulullah itu upayakan kalau kamu melakukan sholat dalam keadaan seger ya siap-siap nonton TV-nya dikurangi tidur sore biar bisa bangun jangan pakai alasan mau tahajutan masih ngantuk saya sebab Nabi Muhammad kan nyuruh kalau ngantuk tidur dulu takut nanti bacanya nggak bener wah berek nggak karuan ini ya kalau bisa minum kopi minum kopi apa sajalah pokoknya bikin tidak ngantuk khawatir kalau kamu ber, melakukan sholat dalam keadaan ngantuk doamu itu kebalik-balik maknanya mestinya minta surga, minta neraka misalnya minta rezeki, minta melarat minta enggak karu-karuan ya Enggak bener nanti maka ini apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad jika kamu ngantuk dalam keadaan sholat hendaknya ia tidur dulu sampai hilang sol apa ngantuknya maksudnya kalau kamu punya jadwal sholat itu siapkan tidur biar enggak ngantuk dan memang betul enggak bisa khusuk coba Sholat itu kalau orang ngantuk gak khusuk, bahkan bisa kekhusuan. Tetap tidur nggak bangun-bangun ya ada orang. Orang tidur sholatnya dua jam, masya Allah suami mertuanya seneng banget, masya Allah mantuku sholatnya berjam-jam. Rupanya lagi duduk ketiduran dia itu. Hebat bener dilihat, oh masih tahiyat sholat lagi, dilihat masih sholat lagi. Bener nggak rugi saya punya mantu kayak dia itu ya. Nah, tanya dipanggil nggak dengar dengar. Setelah itu apa? Salamnya ke kiri. Apa? Belum assalamualaikum ke kanan karena tidur ya. Jadi ngantuk ya, diilak upaya, upayakan. Upayakan kalau seandainya kita mau melakukan sholat dalam keadaan kita seger. Kalau ternyata kita sholat kok ngantuk, lalu tertidur, ya sudah kita bahas ya kemarin, tidur itu membatalkan wudhu kalau dalam keadaan tidak duduk. Kalau kita tidur dalam keadaan duduk, tidak batal wudhu kita. Ingat kemarin sudah dibahas, menurut madhab kita Imam Syafi'i, kalau ada orang wudhu lalu duduk dan dia tidur dalam keadaan duduk maka wudhunya tetap tidak batal begitu juga kalau dia dalam keadaan sholat kok tertidur ya maka tertidur ya dalam keadaan posisi duduk maka waktu itu apa yang namanya uh, eh, wudhunya tidak batal maka saat itu pun sholatnya tidak batal dan dalam hal ini ada delapan pendapat ulama berbeda-beda anta sampai pendapat delapan pendapat ya yang kukuhkan dalam madhab syafi'i itu jadi tidak batal. Selesai ya masalah itu. Kemudian hadis berikutnya juga Ida an Anasin radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Nabi Muhammad bersabda Idza na'asa ahadukum jika ngantuk salah satu dari kamu itu isolati dalam salat falyanam. Oh berarti suruh tidur dalam solat bukan maksudnya ya. Falyanam tidaknya tidur ya. Hatta ya'lam ma yaqra sehingga ia sadar apa yang ia baca. Maksudnya beri waktu untuk istirahat sejenak agar melakukan solat itu dalam keadaan segar, bisa khusyuk bisa serius. Intinya adalah upayakan di saat kita beribadah kepada Allah dalam keadaan fisik kita itu benar jangan dalam keadaan kita ngantuk-ngantuk ya tidurnya agak diawalkan tontonan yang kurang bermanfaat dikurangi kalau memang pengen tahajud ada orang ngomong ngeluh saya itu pengen tahajud nggak bisa-bisa tapi nggak usaha nonton film sampai jam setengah dua di televisi itu gimana bisa tahajud kalau niat benar sudah tidur mulai jam 10 dimatiin jam 11 dimatiin kenapa niat ingin bangun malam pasti insya Allah bisa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bisawab kemarin gak apa-apa fikihnya mandikan wajib mandi memandikan mayat yang sudah jelas ya yang mewajibkan mandi ada berapa? lima ya keluar mani bersenggak keluar mani biarpun tanpa senggama yang mewajibkan orang mandi keluar mani biarpun tanpa senggama bersenggama biarpun tanpa keluar mani melahirkan nifas haid Kemudian ada tambahan yang keenam mati, tapi mati tidak wajib atas mayit itu sendiri ya. Kalau mandi besar karena junub kan atas diri kita sendiri. Kita punya janabah, haid, mandi wajib bagi saya. Saya wajib mandi. Saya. Tapi kalau orang mati tidak ada wajib mandi bagi saya ya. Orang lain yang wajib memandikan. Kalau ada mayit mandi sendiri mungkin ya. Bingung orang ya. Jadi makanya wajib waktu itu dimasukkan wajib mandi ada enam itu adalah harus ada tatatannya paling belakang itu bukan wajib mandi bagi mayit bagi orang yang hidup bagi orang yang hidup wajib memandikan nah, itu namanya fardu kifayah kalau satu saja yang mandikan sudah cukup yang lainnya nggak usah tapi harus ada aturannya tolong diperhatikan dan disampaikan kalau mayatnya perempuan itu yang memandikan perempuan dan di antara perempuan udah hulukan kerabat perempuannya. Jadi kalau saya perempuan, kami ini perempuan, kami mati. Sebab kalau dibikin contoh tidak akhirnya mau nanti. Ibu mati nggak mau. Saya aja misal, semoga panjang umur ya. Saya perempuan mati yang wajib memandikan adalah kaum muslimin semuanya, tapi bagaimana ada tertibnya? Perempuan dulu. Perempuan-perempuan itu siapa yang paling utama diutamakan kerabat. Kerabat kami, mulai dari kakak, ibu, saudari-saudari saya. Dahulukan. Kalau ternyata dari kerabat-kerabat yang enggak dari kerabatnya pun dipilih. Yang sekiranya mulutnya bisa jaga. Sebab ada orang mulut entat, "Lu kok hitam begini? Lu kok ada begini ya? Lu ini adalah ya. Sebab ada perempuan itu macam-macam ya. Laki-laki juga sebetulnya. Suka komentar itu ada, model komentar itu haram kalau ada orang mandi ada apapun di situ. Apalagi waktu memandikan. Jadi kalau kami ini perempuan mati, maka yang memandikan perempuan. Di antara perempuan pilih kerabatnya dulu. Kalau kerabatnya nggak ada, perempuan aja Tapi dipilih di antara perempuan-perempuan itu yang akhlaknya baik, jaga lidahnya. Kemudian setelah perempuan itu kok ndak ada perempuan misalnya. Saya perempuan contoh. Kemudian mat, apa nggak ada perempuan yang memandikan pindah ke laki-laki tapi itu pun hanya laki-laki kerabatnya saja laki-laki yang mahrom saja yang mahram itu yang haram dinikahi seperti bapaknya anaknya kalau saya seorang ibu misalnya contoh saya perempuan maka bapak saya, adik laki-laki saya. Setelah perempuan tidak ada ya, bapak saya, anak saya, saudara saya, kakek saya, itu yang boleh memandikan. Tak tahunya nggak ada itu semuanya. Kalau sudah tidak ada semuanya bagaimana? Laki-laki yang lain tidak usah dimandikan, haram memandikannya lawan jenis lah ini cuman sayangnya di sebagian daerah tidak pernah dipedulikan ini dipikir dapat pahala tidak usah dimandikan langsung dikubur tidak usah disolati lu kasihan dong kenapa kasihan dong dia punya amal kok itu kan kewajiban bagi kita seandainya ada orang mati nggak disolati nggak dikubur nggak ada masalah sebab sholat memandikan mengubur mengkafani tugas bagi yang hidup lah kalau sudah gugur kewajibannya ya karena tidak ada yang memandikannya, yang tinggal seorang perempuan, perempuan di sini tidak ada, kerabatnya laki-laki pun tidak ada, kita ini orang lain laki-laki bagaimana? Jangan dimandikan, cukup bungkus kain kafan langsung kubur. Lihat, ini adalah pendapatnya Imam Romli rahimahullahu taala. Tapi menurut ada Ibnu Hajar, mengatakan bahwa pendapat dari madhab syafi'i juga ditayamumi jadi bapak-bapak tayamumi kenapa ditayamumi tayamum itu kan cuma wajah sama tangan saja jadi tidak sampai menyingkap auratnya tidak sampai melihat betisnya sampai tidak melihat kakinya ya sebab hanya tangan sampai muka saja tayamumi boleh setelah ditayamumi nanti dikafani dan boleh disolati sebab tayamum itu bisa menggantikan dalam keadaan seperti itu Makanya bapak-bapak kalau memandikan mayat perempuan yang bukan sanak, bukan ibu, bukan adik, haram, bukan dapat pahala. Ini loh. Pilih pahala atau pilih haram. Nah kalau pahala ya sudah jangan dilakukan, jangan dipaksain. Mentang-mentang jadi lebih harus mandikan darah. Ah, ini musibah. Harus tahu ilmunya lebih, tahu ilmunya, jangan sampai salah-salah. Jadi ditayamumi boleh Pendapat Ibnu Hajar, maka ini kayaknya ini lebih bagus, lebih enak ya, jangan sampai tidak disolati, ditayamumi saja, kemudian setelah itu di kafan kemudian disolati, kemudian dikubur. Selesai ya masalah memandikan. Laki-laki pun begitu para ibu, kalau yang meninggal laki-laki, tolong yang memandikan juga kaum laki-laki. Dan ingat jangan sampai terlihat autnya. Memandikan laki-laki dipilih kerabatnya laki-laki dahulu dan diantara kerabatnya itu dipilih yang paling bagus akhlaknya, tidak mudah bercerita tentang aibnya. Kalau kerabatnya tidak ada, laki-laki mana saja yang baik akhlaknya. Kalau tidak, pokoknya laki-laki, sar laki-laki. Kalau sudah para laki-laki ini nggak ada, baru perempuan dari kerabatnya yang mahram tadi yang haram dinikah dari ibunya, anaknya, ponakannya, saudaranya itu boleh saudarinya mandikan laki-laki tersebut. Kemudian kalau sudah tidak ada, maka nggak usah dimandikan bu. Kalau ada orang laki-laki mati, nggak ada laki-laki yang memandikan, nggak ada saudara perempuannya yang memandikan, ada kerabat mahramnya yang memandikan, maka cukup ditayamumi saja. Setelah itu dikafani dan disolati. Karena yang perlu perhatikan ini, auratnya jangan dibuka. Mentang-mentang ibu memandikan mayat perempuan. Mentang-mentang ibu memandikan mayat perempuan jangan dibuka belak bu haram. Tetap kayak waktu hidup. Tidak boleh ibu melihat antara pusat dengan lututnya. Itu harus tetap ditutup. Dan mohon maaf kalau ibu harus menggosok membersihkannya, tangan tidak boleh nempel, haram hukumnya. Jadi kulit ini kalau nempel di pahanya mayit haram karena itu aurat. Caranya kita pakai pelapis apa pemba apa tangan sapu kasut tangan atau cukup diguyur dari atas kainnya itu kainnya saja yang di, digosok-gosokkan ke tubuhnya. Jangan mentang-mentang punya kewajiban memandikan langsung biar biur biar dulu deh ini. Kalau tidak punya ilmu ya begitulah. Jadi ini tidak boleh kita membuka auratnya melihat tidak boleh memegang tidak boleh. Yang tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Itu kok idahnya. Karena kita melihat pahanya, sama-sama laki, mayat laki-laki. Tidak boleh kita buka begitu saja, belak, begitu. Haram hukumnya. Bukan dapat pahala, hati-hati ini. Kayaknya dapat saya menjalankan fardu kifayah. Bukan fardu kifayah, itu sunnah, itu haram rame-rame jadinya. Hah? Bukan dapat pahala, dijaga ini adabnya harus ada, ilmunya. Kita pengen sebetulnya ada diklat pelatihan tentang memandikan jenazah dipandu oleh lebe yang sudah punya ahli tinggal disontek masalah urusan syariatnya ilmunya jadi melihat auratnya juga haram kita harus paham ini ya tidak boleh melihat auratnya jadi tetap harus ditutup kemudian intinya air itu merata ke sekujur tubuhnya adapun pakai kayu sidir kayu eh, daun kelor segala sebagainya itu adalah uh, sekedar sunnah saja pakai wewangian kapur barus dan sebagainya itu adalah sunnah intinya adalah meratakan air ke sekujur tubuh maka sebetulnya setiap orang itu harus bisa memandikannya apalagi kalau yang mati adalah bapak paling bisa lembut dan kasih sayang ya anak-anaknya kalau ada ibu meninggal yang paling bisa lembut kasih sayang ya anak-anaknya Jangan mentang-mentang mati sebab ada suatu ketika ada yang melihat ada memandikan mayit kayak memandikan kambing mau dimasak. Digosok sabun seruat semua hidungnya. Tidak cobalah ada hormat. Biarpun itu orang mati tetap kita perlakukan seperti yak waktu hidup kita hargai. Memandikan bagaimana hormat, caranya yang lembut, membaliknya yang lembut. Ada orang yang penting bersih, oh, kayak mau diapain saja ya sehingga masya Allah tidak punya adab. Tolong diperhatikan, diingatkan. Biarpun itu lebih umurnya puluhan tahun, tetap salahkan. Bu, tolong adab tata krama dengan orang mati yang lembut baliknya yang lembut caranya yang lembut dan itu paling bisa dilakukan oleh anak-anaknya sendiri jadi gampang ya seandainya lebay tidak harus memandikannya lebay bisa memandu tolong begini ajari balik sana ajari mangga ini ini adalah anak itu lebih lembut saudara itu bisa lebih lembut daripada orang lain ya apalagi yang sekarang matinya tiga harus cepat-cepat ini hmm. Raru, raru, raru, saya beres nih. sampai hidungnya disemprot Kayak kambing bener itu. Adab harus ada tata krama. Tolong ini diingatkan karena pernah kejadian semacam ini di Cirebon ini ada yang menyaksikan. Katanya apa? Bu jangan begitu bu. Kalau nggak gini nggak bersih. Memangnya harus bersih. Yang penting itu suci bukan bersih. Apalagi orang sakit lama memang kotor kan. Setelah itu dibungkus yang penting air merata ke sekujur tubuh itu selesai dan setelah itu dikafani beres nggak usah masalah jadi kita ingin tekan masalah adabnya ini tata kramanya ini dan tolong jangan ribut urusan model cara. Ini pakai kurba harus pakai ini itu hanya sunnah saja. Bukan wajib ya, itu sunnah. Intinya wajibnya meratakan air ke sekujur tubuh. Kemudian pakai pewangian itu agar mengi. Kemudian diupayakan sabun yang digunakan bukan sabun yang panas tapi sabun yang dingin. Bahan-bahannya yang dingin termasuk waktu ditutup dengan kain, kain yang dingin setelah itu adalah dikafani dan cara mengkafani pun adalah sederhana. Yang penting menutup tubuhnya dari pandangan orang selesai. Setelah itu mau di dikubur. Jadi jangan ribut masalah tata cara. Sampai dalam mengkubur pun kadang-kadang orang ribut harus gini, harus gitu, harus gini, harus itu. Intinya yang penting dikubur tidak terlihat bau bangkainya nanti kalau dia karena kita itu bakal meletus nanti busuk kita ini. Dan baunya lebih busuk daripada katak busuk kita itu. Kita tidak usah sombong ya, kita busuk ya Makanya dianjurkan dia wajibnya bagi kita adalah mengubur mayat itu hingga seandainya waktu busuknya tidak tercium baunya. Wallahu a'lam bisawab. Ini adalah masalah masalah apa? Uh, mayit, memandikan mayit. Kemudian kita membaca kepada kitab Riyadhus Shalihin. Tolong itu diperhatikan masalah memandikan. Jadi wajib bagi yang hidup bukan wajib bagi yang mati yang hidup selak sekali saja kalau habis dimandikan kok buang air kotoran nggak usah dimandikan lagi tinggal dibersihkan bagian itu saja ya misalnya naudzubillah ya ya namanya kejadian aneh-aneh se se seorang mayat sudah dimandikan tak taunya digauli lagi sama suaminya ya Misal naudzubillah ya, yang wajib mandi hanya suaminya saja. Dia tidak usah dimandikan lagi. Cukuplah sekali karena itu wajib bagi yang hidup ya. Wajib bagi lu sekali sekali beres sudah. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahu taala. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid amin ila anqal babul istiqomah bab istiqomah istiqomah itu adalah rutin terus menerus tidak berubah mantep orang mantep itu orang istiqomah cuman menurut orang kampung istiqomah itu kadang-kadang diartikan beda jadi istiqomah itu bisa saja dalam kebaikan bisa saja dalam kejelekan iman pun kadang-kadang maknanya juga beda bagi orang-orang Tapi dimaksud di sini adalah istiqomah di dalam kebaikan dan istiqomah di dalam meninggalkan kemaksiatan. Rutin, mantap, tidak berubah. Itu namanya istiqomah. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fastaqim kama umirta. Menjadilah engkau ahli istiqomah seperti engkau telah diperintahkan untuk istiqomah. Maka ada ibadah-ibadah yang oleh Allah diberi waktunya tertentu. Sholat maghrib, sholat asar, sholat ini. Agar kita membuat satu rutin agar mudah untuk istiqomah. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman innalladzina qalu rabbunallah mereka-mereka sesungguhnya mereka-mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Lah ini orang mulia. Orang pilihan Allah yang sudah bisa berkata rabbunallah Tuhan kami adalah Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Enggak boleh Rabbuna besok berubah enggak. Makanya alladzina qalu yang berak, berkata Tuhanku adalah Allah tsummastaqamu terus seperti itu enggak berubah-ubah. Tsummastaqamu kemudian istiqomah di dalam keyakinannya, istiqomah di dalam pengakuannya bahwasanya Tuhannya adalah Allah tsummastaqamu istiqomah sampai mati tatanazzala alaihimul malaikatu maka nanti akan turun kepada orang tersebut di saat hendak dicabut ajalnya malaikat turun sebelum dicabut nyawanya diberi kabar gembira oleh malaikat para ahli istiqomah ini malaikat mengatakan Allah takhafu jangan khawatir setelah mati kamu lebih enak wala tahzanu dan jangan susah keluargamu yang ngurusi Allah Orang mau mati, ahli iman itu akan didatangi malaikat-malaikat dan malaikat itu memberikan kabar gembira Allah takhafu wahai ahli istiqamah yang telah mengatakan Rabbun Allah Tuhan kami adalah Allah tummastaqamu kemudian istiqamah terus menerus sampai mati maka sebelum mati malaikat datang dan berkata La Allah takhafu jangan takut setelah ini kamu lebih enak makanya ahli istiqomah itu rindu kematian tidak ada yang memisahkan dia dengan surga kecuali kematian maka kehidupan setelah mati dicari-cari oleh ahli istiqomah. Bahkan harapannya ahli istiqomah itu saya ingin mati. Kematian kok diinginkan ya? Dalam keadaan kami sujud, dalam keadaan kami ibadah, dalam keadaan kami begini. Itu orang baik, orang iman, ahli iman, pengen mati dalam keadaan dia, itu dalam keadaan ibadah, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu Jangan susah, khawat, jangan khawatir. Kamu ahli istiqomah, keluargamu bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau pikirkan istrimu yang kau tinggal, jangan pikirkan suamimu yang kau tinggal, jangan pikirkan semuanya karena di sana lebih enak dan keluargamu yang di dunia bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabshiru dan bergembiralah engkau bil jannati dengan surga allati kuntum tu'aduna yang engkau telah dijanjikannya ahli istiqomah itu adalah dijanjikan untuk mendapatkan surga maka ahli istiqomah tidak usah takut malaikat berikan kabar gembira maka ini bahkan dalam uh, apa, apa uh, eh, orang sebelum meninggal nah ini orang sebelum meninggal ini didatangi oleh para malaikat makanya orang baik itu dia tidak takut di situ makanya khusnul khotimah itu di sini di saat hendak dicabut merasakan sakaratul maut yang luar biasa, ternyata banyak tamunya dia itu. Banyak tamunya dari para malaikat dan para orang-orang soleh. Bahkan bisa saja Nabi Muhammad itu mendampinginya saat itu. Untuk dicabut nyawanya. Sehingga ada orang yang menro'ani fil manami fil yakdoti. Kalau ada orang pernah bertemu dalam tidur, bertemu Rasul, maka akan bertemu Nabi Muhammad nanti di dunia sebelum mati. Paling terakhir saat tidak dicabut nyawanya itu. Nabi Muhammad yang mendampinginya dan yang menalkin, menuntun Allah, Allah, la ilaha illallah. Saat itu dicabut nyawanya dalam keadaan semulia-mulia keadaan. Maka yang dibangun para ulama untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah, menjaga keistiqomahan kita di dalam melakukan ibadah. Wabshiru bil jannati. Kabar gembira. Jadi tidak takut orang ahli iman, ahli istiqomah di saat ia meninggal dunia. Nahnu ukum fil hayatid dunya, akulah yang mengurusi urusanmu. Akulah yang mengurusi urusanmu fil hayati dunia. Kami maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi. Mengurusi urusanmu di dunia wa fil akhirati dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum dan engkau nanti di akhirat itu boleh mengambil apa yang engkau suka di surga nanti. Mata Matastahi sukum apa yang kau suka bisa kamu dapatkan. Jadi nggak ada istilahnya orang punya keinginan nggak kecapean ya. Kalau kita pengen punya makan enak kan harus jalan dulu ya. Kadang-kadang nggak ada habis nasi gorengnya. Tapi kalau di surga pengen langsung ada. Nggak ada istilahnya nggak kecapean. Pengen apa saja ada dimudahkan. Karena itu surga tempat balasan kemuliaan bagi orang ahli istiqomah. Nuzulan min ghafurir rahim. Rizki-rizki yang diberikan oleh Allah yang diturunkan min ghafurir rahim dari zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa dan ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innaladina qalu rabbunallah" Mereka-mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma kemudian mereka beristiqamah Fala khaufun ala beristiqomah maksudnya tidak berubah-rubah, keyakinannya tidak berubah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah seperti ini, seperti keadaan Anda semuanya ini. Selagi Anda istiqomah dalam keadaan ini, maka ketahuilah la khaufun, fala khaufun tidak ada rasa takut nanti. Alaihim bagi mereka-mereka itu walahum yahzanun dan mereka tidak akan merasa susah karena mereka adalah ahli istiqomah. Ulaika ashabul jannati ternyata mereka adalah penghuni-penghuni surga, pemilik-pemilik surga, khalidin abadi di dalam surga fiha di dalamnya jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun apa atas apa yang mereka lakukan di dunia yaitu dari amal istiqomah. Jadi ini adalah kabar gembira bagi ahli istiqomah agar agar uh, apa untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan surga Allah dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum mati pun dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat-malaikat yang menyebutkan bahwasanya tempatmu adalah surga berbahagialah wahai para ahli istiqomah hadis pertama berbunyi wa an abi amru wa qila abi amrah Sufyan ibn Abdullah qala Beliau berkata, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, kulli, katakan kepadaku ya Rasulullah, kaulan, ajari aku kaulan satu ucap La as'alu anhu ahadan yang setelah itu aku tidak akan bertanya kepada siapapun ghairaka selainmu. Ya Rasulullah, ajari aku kalimat yang aku cukup dengan kalimat itu sehingga aku tidak perlu bertanya kepada siapa-siapa. Kalimat yang paling bermanfaat. Kalimat yang menyelamatkan. Kalimat yang menjadikan mereka mulia. Mereka bertanya, apakah yang harus aku baca ya Rasulullah? Ajari aku dan setelah itu aku tidak tanya kepada siapa-siapa. Dijawab Rasulullah, kul katakanlah. Amantu billahi. Aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqomahlah engkau begitu berulang-ulangnya dari ayat Al-Quran antara iman kepada Allah dan istiqomah bahkan Rasulullah pun mengajari waktu ada orang bertanya kalimat yang harus aku ucapkan yang sangat mencukupiku yang aku butuhkan apa ya Rasulullah Rasulullah mengajari apa kul katakanlah katakanlah tu billah aku beriman kepada Allah kemudian Nabi Muhammad meneruskan tumastakim lalu beristiqomahlah ini bahwa banyak orang yang tidak istiqomah kayaknya sih begitu banyak orang mudah tergoda. Maka diingatkan oleh Rasulullah, awas istakim, istakim. Kayaknya iman kepada Allah, tapi Allah selalu nomor dua. Kalah dengan kita, kalah dengan bisnis kita, kalah dengan urusan dunia kita. Maka istimewanya kepada Allah istiqomah. Maka diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istiqomahlah di dalam beriman. Itu yang paling paling utama. Kemudian setelah itu ada istiqomah di dalam urusan ibadah-ibadah. Yang ibadah itu masuk di dalam bab imam. Iman itu paling gede, iman kepada Allah. Di bawahnya ada sholat, ada tahajud, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Tapi semuanya harus istiqomah juga. Harus ada istiqomah. Nabi Muhammad pernah mengingatkan ya, masalah istiqomah itu ada orang rajin ibadah sehari saja, tapi besok tidak. Ya Abdullah la takut kama Abdillah. Eh fulan, Jangan kamu menjadi seperti si A itu loh. Kenapa ya Rasulullah? Dia itu rajin sholat sehari, besoknya bubar. Semangat ngaji seminggu, uh, rajin paling depan. Katanya nah, setelah itu gimana? Capek, bosen. Maka ini adalah tidak istiqomah. Istiqomah itu biarpun sedikit, amal sedikit itu lebih bagus. Sedikit tapi istiqomah itu lebih bagus. Kalau banyak istiqomah tentu sangat lebih bagus. Cuman bandingannya banyak sebentar nggak ada istiqomah rugi. Yang bagus adalah banyak istiqomah. Atau tingkat berikutnya agak rendah dikit tapi masih tinggi, tingkat istiqomah. Dalam hadis berikutnya ini diajari cara istiqomah oleh Rasulullah. Gimana cara istiqomah? Istiqomah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata, qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasadidu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju." lan yanjua ahadun minkum amalihi. Bu sedeng-sedeng saja ya semangat kalau berlebihan itu setan yang ngajak mau sholat malam biarpun semangat dibatasi bu ya pokoknya sekarang saya harus sholat malam sebanyak-banyaknya sebab saya dengar pengajian nanti tadi sholat malam pahalanya banyak tak taunya satu malam sholat 50 rakaat hebat kan 50 rakaat hebat bener tuh. Oh, masya Allah. Besoknya itu mau sholat lagi, mau bangun, apa kata setan? Eh, bangun bangun sholat. Iya. Tapi ingat kemarin enak kan 50. Wah, capek. Ya sudah tidur aja. Ingat capeknya. Jadi kelihatannya amal ibadah yang telah semangat itu kalau tidak dibarengi dengan niat istiqomah itu hawa nafsu. Jadi sedikit tapi pasti rutin sajalah semalam itu ibu itu ya minimal tujuh rakaat lima dak tujuh rakaat niatnya yang banyak bu niat sholat hajat tahajud istiqoroh kemudian hajatnya macam-macam itu ulang lagi sholat hajat baru nanti setelah itu witir ya masya Allah ada sebanyak tujuh rakaat aja dua dua tiga ya dua dua dua satu dua rakaat yang pertama tahajud sama hajat digabung setelah itu istiqoroh sama apa gitulah Kemudian witir, sudah nggak usah banyak banyak. Yang penting kalau sholat malam bu, hajat, tahajud, istiqoroh witir, itu saja. Diulang-ulang itu. Hajat macam-macam ibu pengen banyak mangga, pengen anak banyak boleh. Tahajat, jangan hajat. Pengen apa saja minta pada Allah diulang lagi. Ya Allah tadi lupa, saya belum minta ini. Sholat hajat lagi boleh dan tidak dibatasi dan tidak ada ketentuan waktunya kapan anda punya hajat anda boleh asalkan jangan waktu setelah asar sama setelah subuh itu saja kalau sholat hajat boleh kapan saja sekarang ibu sholat hajat boleh cuman sholat tengah malam itu lebih gede pahalanya daripada sholat siang hari kalau ibu jadi ukur bu kemampuannya ya jangan forsir kalau sudah capek setan yang ngomong capek kan gitu setan itu jadi ibu yang seger ya ibadah yang pas nggak usah terlalu banyak-banyak Jangan pakai semalam suntuk, besok paginya nggak bangun. Suaminya marah-marah, nggak ada kopi, nggak ada nasi goreng. Gimana ini? Jadi ibu, ibadah yang wajar saja, sedang-sedang saja, yang penting rutin. Sholat duha kalau bisa 12 rakaat atau 8 rakaat kalau bisa rutin. Kalau nggak bisa bu, dua rakaat saja ya. Nah setelah itu sudah rutin teruji setahun, kok saya cuma tujuh, baru nanti nambah. Dua lagi lah jadi sembilan. Setahun lagi kok kuat, tambah jadi ibadah itu begitu caranya enak dikit-dikit gitu. Jadi Nabi Muhammad juga marah kalau ada orang memaksa untuk ibadah. Tidak baik itu memaksa untuk ibadah itu. Biasanya kalau orang memaksa untuk ibadah muncul kemaksiatan yang lain, dolim. Ada ceritanya orang ahli ibadah, istiqomah tapi berlebihan. Kalau siang itu puasa, kalau malam itikaf di masjid. Hebat kan? Istrinya ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya punya suami, kalau siang pulang puasa, kalau malam di masjid. Bagian saya mana ya Rasulullah? Dipanggil Rasulullah marah. Aku atqakum wa ahsyakum lillah. Aku paling bertakwanya orang kepada Allah. Tahu? Tapi aku makan, tapi aku juga puasa, tapi aku kadang berbuka. Aku sholat, aku juga tidur. Dan aku juga atazawajun nisa nikah dengan perempuan. Awas ya. Sampai Nabi Muhammad, waktu kuladi hakin hakoh berikan orang itu haknya. Istrimu beri di rumah. Jangan ditinggal untuk tahajutan setiap malamnya apa setiap malamnya di masjid siangnya istrinya nggak dapat padahal memberikan senyum kepada istri juga ibadah jadi kadang-kadang ditunggangi oleh hawa nafsu orang ibadah itu kalau sudah begitu nggak bisa istiqomah karena capek wong namanya manusia kan butuh mesra dengan istrinya nggak bakal istiqomah orang begitu itu rajin astagfirullahaladzim ketemu istrinya aja kayak ketemu apa Gak cukup orang kalau mau indah mesra juga harus senyum cobalah orang dari masjid di masjid doanya begini ya Allah berikan keindahan dalam rumah tanggaku yang harmonis sampai di rumah masuk kamar lagi doa istri yang gak pernah diajak ngobrol bisa harmonis atau tidak enggak Nabi Muhammad lihat guyon sama Siti Aisyah kejar-kejaran dengan Siti Aisyah itu dijalani oleh Nabi Muhammad SAW karena apa ada pikiran itu punya juga dikendorkan sedikit. Jasad juga perlu istirahat. Semuanya itu waktu kuladhi hakin hakoh. Semuanya punya hak yang harus kita penuhi. Istri kita di rumah. Ibadah itu ternyata indah. Kalau orang istiqomah yang benar itu pasti indah ibadahnya. Dengan tetangga tetap mesra. Coba tetangga semuanya ngeliat. Hm, sok. Tidak pernah nyapa tentang ibadah. Kalau ke masjid dengkluk. Allah, Allah, Allah. Coba tersinggung tidak tetangga? Setiap ada assalamualaikum, mohon maaf punten saya sholat masjid, ya, punten saya mau tahajudan, punten mohon. tidak indah juga dengan tetangga. Jadi tolong ini ajaran dari Muhammad qaribu sedeng-sedeng. Kalau sudah berlebihan itu bukan dari Allah lagi, itu setan yang ngajak. Wasaddidu Wasaddidu maksudnya apa? Saddidu itu harus ada bener. Saddidu itu pas, tepat. Ini maksudnya. Sedeng-sedeng plus istiqomah ya sedeng-sedeng tak nggak istiqomah ya rugi ya ibadahnya sedikit nggak istiqomah istiqomah buahnya kalau merepotkan juga tidak baik banyak kori, bahasa itu sedang-sedang saja artinya yang kamu sekiranya bakal mampu sebab antara sedeng-sedeng dengan istiqomah itu tolong menolong istiqomah rajin coba ada orang nyumbang berapa 5 juta banyak seumur hidupnya 5 juta Coba, lebih banyak mana orang yang setiap tahun nyumbang satu juta, tapi hidupnya adalah 20 tahun. Ya. Kan? Jadi kadang-kadang begitu. Sedikit-sedikit tambah di bukit. Ada orang nyumbang masalah ke masjid, sehari itu bayar 3000 ke masjid. Sebulan berapa bu? 90 ribu, hampir 100 ribu ya. Yang Jumatan itu, sekian seminggu empat kali, Jumatan masalah 10 ribu. 10 ribu, besar kan? Jadi ada 3000 gedean mana? 10.000. Tapi cuma 4 kali muncul berapa? 40.000. Pokoknya istiqomah itu sedikit banyak itu sudah kita Sedikit-sedikit tapi rutin. Makanya Nabi Muhammad mengajari qaribu sadidu. Sedit itu adalah disadat benar ya, maksudnya pas, jangan salah. Ini tafsir juga oleh Al Imam Nawawi rahimahullah taala. Sebab ketahuilah kamu itu tidak akan selamat dengan amalmu itu. Kamu itu tidak akan selamat masuk surga dengan amalmu tapi kamu masuk surga itu dengan rahmat Allah. masuk surga itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan terlalu mengandalkan amal. Tapi jangan sampai tidak beramal, itu berbahaya. Allah memerintahkan kita beramal, maka beramallah. Tapi ingat, amalmu itu yang menjadikan kamu selamat. Tapi yang menyelamatkan kamu itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini seseorang hamba harus faham supaya tidak masuk bab ujub. Alhamdulillah aku sudah bisa tahajudan 20 tahun. Ah, surga bagi saya. Saya ah, jaminan surga. Ini nggak benar. Nah itu orang yang nggak beres itu. Merasa dirinya punya amal bab Padahal yang jadi masuk surga karena rahmat Allah. Kita beribadah karena kewajiban Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjadikan masuk surga seseorang rahmat Allah. Maka rahmat Allah ini yang harus kita fahami. ar Orang yang punya kasih nanti akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu yarhamuhumur Rahman. Allah yang punya kasih sayang ternyata menjadikan Allah berkasih sayang. Jadi di sini agar kita punya keseimbangan. Jangan sampai hubungan kepada Allah itu memutus kita hubungan dengan sesama manusia. Akhirnya dolim kepada anaknya. Ada Ustaz dolim pengajian sana sininya. Rupanya istrinya tidak pernah ketemu barangkali. Anaknya nggak pernah dapat bagian untuk main. Karena saya sibuk kepada Allah. Berangkatnya pagi jam 6, pulangnya jam 2 malam. Anak ya. Lihat tidak punya rahmat. Harus ada saat-saat dengan anak-anaknya, saat ngobrol dengan tetangga, saat ngobrol ini perlu agar kita punya makna kasih sayang kepada sesama manusia kalau sudah orang percaya kepada sesama nanti Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih juga memberikan kasih sayang. Nah, kalau kasih sayang ini adalah penghantar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Wala anta Rasulullah termasuk engkau ya Rasulullah? Iya termasuk aku. Wala akan bisa memasukkan surga pada aku sekalipun tidak akan masuk surga dengan amalku kan tapi semua ini akan masuk surga dengan rahmat Allah illa kecuali ayyataghammadani Allah, kecuali di saat Allah meliputi aku birahmat minhu dengan rahmat dari Allah wa dan kemurahan dari Allah maka orang baru masuk surga di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, amakna amakna muqarabah. Qaribu. Maksudnya al-qasdul ladzi la ghuluwa fi wala taqsira. Maksudnya menyengaja amal ibadah tanpa berlebih-lebihan. Jangan terlalu sedikit pelit, jangan terlalu banyak berlebihan. Sedikit pelit menunjukkan kurang rindu kepada ibadah, banyak berlebihan bisa saja masuk bab capek putus asa nanti. Jadi tengah-tengah saja. itu ada makna itu adalah istiqomah, rutin, kontinu, isobah, pas bener. Jadi sesuai dengan dosis kemampuanmu kemampuan kita. Nah, orang macam-macam tidak bisa disamakan. Ada orang sakit. Kalau bangun malam paru-parunya yang kambuh, kan? tentunya ibadahnya lain dong. Jangan disamakan dengan orang yang sehat. Maka dia mungkin lebih banyak di kamarnya baca yang lainnya, melakukan sholat kamarnya, tidak harus ke masjid. Jadi orang berbeda-beda di sini. Maka pas itu sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan ukuran dirinya. Orang tahu di sini. wa dari dan maksudnya lebih suni wa yasturuni masuk meliputiku dan menutupiku dengan tanah kalau ulama para ulama menjelaskan makna istiqomah apa itu istiqomah makna istiqomah itu adalah luzu ta'at ta'at Allah luzu ma ta'atillahi menetapi ketaatan kepada Allah maksudnya berusaha terus di dalam ketaatan ketaatan ibadah ya taat taat kepada Allah itu menjadikan semua perilaku kita ini dalam irama patuh kepada Allah di saat sholat karena patuh kepada Allah di saat di rumah dengan anak istri karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala wa yamin jawami'il kalim dan istiqomah itu termasuk jenis jawami'il kalim kalimatnya sedikit isinya banyak ngomong itu istiqomah bisa macam-macam isinya banyak wa ya umur dan istiqomah itu adalah yang menjadikan urusan-urusan itu menjadi rapi dengan istiqomah rapi jadwalnya jelas, aturannya jelas. Hawa nafsu itu ibadah kalau suka-suka. Kalau lagi suka banyak, enggak istiqomah. Jangan urusan amal ibadah, urusan kerjaan pun begitu. Semangat tuh sebulan bubar, besok lagi. Semangat seminggu bubar. Jadi urusan kerja pun tolong istiqomah. Sehingga orang istiqomah sudah terbukti berhasil dengan keistimewaan. Ibaratnya jual sayur. Kalau istiqomah bisa jadi bos sayur itu nanti. Ya, yang namanya rongsok itu apa sih? Kan ada harga. Tapi ada bos rongsok kan? Istiqomahnya. Yang namanya biting itu satu satu biji kan tidak ada harganya ya. Tapi kalau bos biting ngirimnya truk-truk kan? Ya, sebetulnya karena istiqomah dulu ya. Mudah cap, mudah jenuh dengan urusan pekerjaan ya. Istiqomah yang penting halal, bersih baru ditekuni. Dan Nabi Muhammad sendiri. Senang Allah senang. Inna Allah yuhibbu minal abdi idza amila syai'an fa'atqanah Allah itu senang kepada hamba sesuatu itu serius coba kalau orang suka-suka pindah sini pindah situ bingung padahal dia dia punya banyak keahlian terus kok nggak berhasil mudah bosen nah tidak istiqomah banyak orang ini bisa itu bisa ini bisa itu nggak fokus namanya Akhirnya pindah sini, pindah situ. Kerjaan ini kurang hasil, ngelirik sana, pindah lagi. Sana kurang ngelirik sana. Sehingga temannya itu yang punya warung kecil sudah punya warung gede, dianya masih di kaki lima, misalnya warung malahan. Ini urusan dunia pun prinsipnya sama. Bahkan harus istiqomah Anda urusan dunia. Yang penting halal dulu pekerjaan halal, istiqomah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nidhamul umuri dan itu yang menjadikan semua urusan itu rapi, termasuk sholat istiqomahlah. Kalau tahajud itu jamnya begini, istiqomah, duha begini. Kalau sudah orang biasa rutin, orang itu faham. Bisa habis maghrib Anda membiasakan untuk membaca wirid sampai isya. Itu rutin. Orang mau bertamu pun akhirnya Pak nanti aja habis isya, biasanya habis maghrib untuk baca wirid. Jadi percuma saya ke situ. Nah ini jadi menjadikan urusan itu tertib rapi dan itu pendidikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu wabillahi taufik dan hanya kepada Allah lah kita memohon taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita menginjak kepada sesi tanya jawab kepada para jamaah ingin bertanya kami persilahkan. Namun untuk mempermudah sesi tanya jawab ini kami persilahkan empat penanya dulu dua dari laki-laki, dua dari perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah istiqomah. Andai kata saya biasa ngaji ke sini tiap pagi. Tiba-tiba pagi itu ada hujan. Kalau kena hujan saya itu sakit, 70 ribu saya suntik. Kadang-kadang ada adanya kuat badannya tidak kena apa-apa, tapi banyak ledeng yang besar-besar gitu. Maka kita dapat ilmu dari Buya Yahya adalah yang istiqomah adalah wala tahjan wala takhof. Nah ini. Dan kedua, saya menanyakan Abdul mana pahalanya di salat sunnah dengan syarat awal waktu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya tapi lain tema bagaimana kalau berjualan mempunyai dua akad misalnya kalau beli cash 11.000 kalau kredit 15.000 dan bagaimana dengan konsumen tersebut terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Buya Ham, Buya Yahya. Uh, dulu kan pernah bicara soal was-was tentang saya mau bertanya. Ada seorang ibu dia itu kan memberikan les privat kepada anak Santa Maria ibu. Terus e, karena datang ke rumahnya si anak Santa Maria yang mau uan yang datang si ibu itu datang ke sana terus dia diberi ini sebelum saya ketemu eh sebelum si ibu itu bicara sebelum Pak Yahya, ya itu soal waswas ya jadi kan saya nggak tahu jadi e, disediakan air minum gitu terus si ibu itu mm, nggak mm, mau tapi dengan bahasanya aduh maaf e, nggak misalnya sirup nggak minum manis gitu pura-puranya padahal sebetulnya karena ya itu was-was yang nggak boleh kata Pak Buya Yahya nggak boleh was-was was itu bukan air gelasnya itu takutnya itu si maaf orang Kristen itu masak babi terus ininya tuh tapas tapas apa sih untuk nyuci piring gitu loh e, di kesabun itu kan kadang-kadang saya nyuci gelas juga bekas minyak daging sapi sedikit di gelas gitu nah si ibu itu was-was mengenai apakah nanti akan keminum minyak e, lemak babi itu apakah salah ibu itu e, e, berlaku begitu besoknya si ibu itu dengan membalas tapi dengan alasan karena suami minum setiap beberapa alasan si ibu itu supaya nggak tersinggung terus akhirnya ibu itu berhenti untuk mencari privat orang non muslim itu tapi mencarinya ke tempat lain yang udah ya itu satu lagi e, eh, do, mahasiswa kedokteran dia itu kan bilang e, bu saya habis e, ke gawat gede gitu membantu dokter-dokter yang senior itu perempuan di telanjang yaitu e, kecelakaan terus anak saya itu melihat gitu telanjang dari atas sampai bawah eh, nggak ada busana sama sekali saya bilang kenapa deh kok nggak dipakein selimut nggak boleh bu katanya harus harus ini katanya harus dibuka semua diperiksa dari sampai akhir barangkali ada sesuatu yang Mm, ngerusak atau apa gitu. Kebetulan si perempuan itu pakai jantung yang didugdek dugdek gitu loh. Nah itu gimana dengan telanjang hubungannya dengan tadi mayat aja nggak boleh telanjang bulat gitu. Mohon maaf kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang punya kebiasaan istiqomah ngaji ngaji kok ada halangannya. Hujan atau biasanya ada yang nganterin, nggak ada yang nganterin biasanya sehat, eh kok sakit, maka ketahuilah Allah itu maha penyasih dan penyayang, tetap dapat pahalanya. Karena ada udur. Misalnya ibu biasa bangun malam ya, biasa bangun malam rutin, eh kok malam itu ibu enak lelep sampai pagi nggak bangun malam ya. Ya karena ibu tidak sengaja, maka ibu tetap mendapatkan pahalanya utuh kayak orang bangun malam. Jadi kita itu dengan Allah nggak hitung-hitungan persis kayak kita terlambat kerja setengah jam dikutuk kan rame ya. Kita kan manusia ya. Ada pegawai terlambat, goib kan ribut, nggak ngerti udur ya. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala itu enak. Asalkan kita sudah punya kebiasaan kalau ada sakit di rumah ya nggak ngaji dapat pahala. Pilih mana Bu? Pilih ngaji atau sakit di rumah? ngaji. <laughs> Alhamdulillah kalau pilih sakit biar dapat pahala bisa Bu. Bila sakit di rumah nggak usah ngaji dapat pahala. <laughs> Jadi Allah itu Maha Pengasih. Enggak nggak sampai hitung-hitungannya pelit seperti kita dengan karyawan, kita dengan teman-teman. Tapi Allah itu udah ah, digampangkan. Kalau memang sudah biasa istiqomah, dia tetap mendapatkan pahalanya. Kemudian yang kedua adalah ah, sholat awal waktu itu mana lebih bagus dengan sholat sunnah. Tidak bertentangan antara sholat sunnah dengan sholat awal waktu. Sebab sholat awal waktu itu adalah disunnahkan. Apa yang disebut awal waktu namanya waktu fadilah. Waktu yang sangat utama yaitu diperkirakan secukupnya untuk sholat sunat dan setelah itu baru awak waktu jadi sholat sunat tetap dijalankan apalagi sholat sunat namanya sholat sunat yang muakkadah qabliyah subuh muakkadah sebelum duhur muakkadah dikukuhkan maka lakukan sholat sunat kemudian nanti sholat fardu jadi tetap namanya sholat sunat karena sholat sunat itu satu paket dengan yang namanya sholat fardu itu adalah pelengkap jadi satu grup dengan sholatnya yang nggak boleh itu nongkrong nganggur-nganggur tidak ada hubungannya dengan sholat maka itu nggak mendapatkan keutamaan awal waktu sehingga disebutkan kalau ada orang melakukan sholat sunat ya sholat sunat dia biarpun sholat sunatnya panjang ternyata tetap mendapatkan keutamaan waktu fadilah atau wudhu ngantri padahal wudhunya dari awal karena satu hal tetap asalkan dia itu intinya mulai dari awal azan dia sudah menyibukkan diri untuk awal waktu sebab kadang-kadang tidak bisa press ya kita mau wudhu tak tanya apa ya Allah airnya habis listrik mati harus ke sungai kering ya gimana tetap mendapatkan pahalanya awal waktu intinya selagi azan masuk masuk waktu azan kita itu menyibukkan urusan sholat mulai dari menyiapkan baju untuk menutup aurat, kemudian menyiapkan alat untuk bersuci, kemudian berjalan ke tempat sholat, melakukan sholat sunnah qobliyah, baru sholat fardu. Itu satu paket semuanya. Kalau mampir dulu minum es degan, itu enggak. Enggak dapat pahalanya awal waktu ya. Tapi kalau urusan sholat tetap. Jadi tetap lakukanlah sholat qobliyah itu tetap dilakukan dan itu tidak bertentangan dengan yang namanya sholat awal waktu. Kemudian masalah jual beli dengan dua harga. Orang jual beli dua harga itu tidak sah. Kalau berpisah antara penjual dan pembeli belum menentukan salah satu harganya. Misalnya kami menjual kepada Anda kami jual motor ini dengan harga 10 juta, kontrak 12 juta. Kemudian Anda mengatakan, ya oke okay, setuju, motor dibawa. Ini nggak sah. Sebab Anda ambil yang 10 juta atau 12 juta. Nggak jelas kan? Ribut nanti ya. Saya bilang 12 ribu ringan buat anda, ya kan? Makanya kalau berpisah belum ngambil ketentuan maka jual beli ini tidak sah karena membuat keributan nanti. Tapi kalau begini kontan 10 juta, kredit 12 juta, sudah sedikit sudah beli kredit 12 juta. Nah, itu bukan jual beli dengan dua harga, nawarannya dua harga tapi kesepakatannya itu harga. Bahkan boleh penawaran dengan lima harga. Bagaimana? Kontan 10 juta, 15 juta. Kredit berapa tahun? 15 juta. Kredit berapa tahun? 16 juta. Kredit ini banyak harganya. So pilih. Boleh itu tawaran itu belum jual lagi, jual itu waktu akad. Aku ambil ini kontan dengan harga sebab ini tidak masalah, Tapi kalau antara pembeli dan penjual berpisah, belum menentukan mana yang dipilih, itu tidak diperkenankan karena apa? Semua transaksi yang menjadikan ribut itu nggak sah. Sebab ribut, pembeli mengatakan satunya, penjualnya mengatakan harga yang lain tapi kalau sudah disepakati yang kredit atau yang kontan pak? Yang kontan. Ya sudah kontan. Berapa? 10 juta. Beres. Jadi kalau nanti nggak bayar kita ngadu ke mahkamah ya 10 juta. Sepakat lagi. Tapi kalau beda itu tidak diperkenankan. Maka dari itu beli jual beli dengan dua harga itu yang disebut tidak sah itu kalau memang dengan dua harga belum diambil salah satu putusannya. Tapi kalau sudah memilih salah satu itu hukumnya adalah sah. Kemudian ada orang diberi air minum oleh orang yang beda agama. Ingat, pemberian dari orang yang berbeda agama dengan kita itu tidak ada masalah, boleh diterima. Tapi ingat harus ada keselamatan akidah kita. Untuk apa? dibangun dibantu oleh dari Australia atau Amerika ratusan miliaran, saya nggak terima, kami nggak terima. Ngapain ya bantu-bantu banyak-banyak begitu ya? Mesti ada maksud ya, mau beli akidah kita? Enggak. Tapi kalau urusan bertetangga, Bu, ini lain ngasih minum kan masalah dimakan dan minum misalkan bidang biasa jadi kalau orang memberikan minum anda adalah boleh bahkan hukum mengatakan orang kafir itu makruh ya tidak rom. Kalau kita membaca kitab-kitab makruh. Kenapa makruh? Sebab takut ada anak. Tapi kan tidak tentu ya, kecuali piringnya beras untuk menghidangkan daging babi, kita pakai rom. Tapi kalau piring baru diangkat itu kan bersih, berarti bisa dicuci ya. Nyucinya dengan air beres, dengan air beres. Kan dia tidak ngerti bagaimana cara mencucikannya najisnya. Iya kalau memang pernah pakai betul betul gelas ya pakai daging babi tidak kan tidak intinya kita tidak usah ragu urusan yang semacam ini kalau so apa kalau ada tetangga yang Kristen kita, kita minuman ya sudah minum saja kalau ternyata nanti daging babi ya kan, daging babi. Jadi kita itu sederhana. Bahkan sembelihan orang di kitab itu adalah diperkenankan ya ayam sayang Tapi kita ini perlu namanya hilang sembelihannya iya, iya. roh. Ibu tidak boleh tidak boleh menyakitinya. Sebab biarpun dia orang berbeda agama dengan kita, rasanya berjaga dong. Jadi kita tidak boleh menyakiti hatinya. Kalau bisa menghindar dengan halus, ibaratnya punten saya puasa, atau saya lagi tidak boleh dingin, memang dingin, atau mungkin dengan bahasa yang indah boleh tapi kalau sampai menyakiti itu juga tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW sebab tetangga yang kafir itu punya hak yang harus kita penuhi dan tidak boleh kita sakiti di kafir kemudian masalah seorang dokter melakukan pemeriksaan uh, tabrakan dan sebagainya ditanjani anda kalau ingin melakukan fardu kifayah itu semua ada ilmunya kalau ingin sempurna pahalanya ya, mandi mayat fardu kifayah karena tidak punya ilmunya jangan diharam dokter juga fardu kifayah maka kalau dokter tidak dekat kepada ilmu agama kelihatan beramal tapi berdosa sama bukan dokter saja yang lainnya pun begitu ngerti harus ngerti urusan agama mohon maaf urusan aurat perempuan kalau tidak harus melihat tidak usah dilihat kalau bisa diwakilkan kepada susternya diwakilkan kepada susternya tidak semua harus buka belak tentang tentang. hati-hati kelihatannya menjalankan fardu kifayah tapi malah melakukan dosa Makanya biarpun jadi dokter harus ada ilmunya syariat. Gimana kalau ada orang mati seperti ini tetap tidak bisa kita melihat. Kalau bisa diwakilkan dokter perempuan, perempuan semua. Tapi saya dapat jatah rizki nanti kalau yang lihat dokter perempuan. Ini kan pasien saya. Lah ini sudah kan bukan kenal Allah lagi, urusannya kenal bulus. Sebab kalau saya serahkan ke, pas, ke dokter lain, ya ini kan bapak laki-laki, ini kan perempuan. Ah, kita lupakan saja urusan Quran. Yang penting duit dulu lah lihat jadi ternyata Anda kelihatannya mau belajar fardu kifayah tidak gampang ya. Dosa itu bisa saja menyertai ya. operasi. Operasi kalau misalnya laki-laki lakukan laki-laki. Kalau misalnya ini adalah spesialnya hanya dia saja, lain darurat. Dan itu seorang dokter hanya boleh melihat di bagian operasi. Mohon maaf, operasi di bagian perut. Perut kelewat bawahnya haram itu hukumnya. Ini amanat sebetulnya. Makanya kita ingin bahwasanya membangun anak-anak kita boleh jadi dokter, tapi yang kenal Allah, kenal Rasulullah. Sering banyak komunikasi. Lah itu ada orang tabrakan jeder, masuk UG, harus ditelanjangi. Kalau memang itu perempuan, tolonglah perempuan saja yang melihat. Paling ringan itu dosanya. Dan paling tidak di bagian sewa itu bagian itunya ditutup. Kalau tidak pahanya ditutup. Ikut pendapat lain, bagian itu tolong. Masa nutup itu saja? Oh nggak bisa. Itu bohong, nggak mungkin Se, kalaupun harus melihat kan sejenak saja dilihat, diperiksa dong di apa di di dipot apa dengan cara apa? Setelah itu kan ditutup lagi kan bisa. Kalau mengatakan nggak bisa, ada apa-apa? Ada apa-apanya Pak? Kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ilmunya, harus kenal dengan syariat juga. Kalau pengen kita menjalankan yang namanya fardu kifayah dengan benar, maka kita harus punya ilmu. Ketika ilmu kelihatannya dapat pahala, ternyata kilah malah mendapatkan dosa. Ya kita waktu ke dokter kandungan kita ini harus tegas ya karena Anda membayar. Kan lagi Ya kita minta, dokter bisa ndak kira-kira harus tanpa melihat perut istri saya? Saya belum pernah ya jadi susah ndak coba. setelah dipaksa. Ternyata hubungan kita dokter itu makin baik. Dokternya incap tidak apa pernah buka, jangan mentang kita utuh lalu istri dibuka dokter lagi laki mau ini lagi bodoh ini. Aurat jadi diperlihatkan sama dokter. Enggak, kalau enggak mau saya bayar sudah dokter lain. Saya bayar. Hubungan baik hubungan baik tapi saya bilang pun gratis saya enggak mau kalau saya harus buka auratnya kan begitu. Ini adalah keyakinan yang harus kita bangun. Sehingga dokter itu terdidik oleh orang awam. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sehingga dokter yang kami maksud itu, sampai kalau masuk kamar Umi waktu itu, bertanya, Umi sudah pakai kerudung belum? Coba kalau di kamar tidak. Ini tergantung bagaimana mendidiknya ya. Karena beliau-beliau itu adalah banyak orang insyaf, dokter-dokter yang insyaf, hanya mungkin tidak ngerti caranya. Jadi mau jalan USG tanpa harus dia menjalankan di perut istri kita, tidak. Suster bisa menjalankan USG apa menjalankan alatnya itu di perutnya. Dokter kan tinggal alam kiri karena dengan istilah mereka kan paham. Selesai. Kadang-kadang lemahnya kita. Kita lemah, makanya tidak mendidik dan kalau kita dan Allah tidak akan menutup jalan pada kemuliaan. Yakin Allah. Dan insya Allah kita ingin membuat komunikasi yang banyak dengan dokter-dokter. Kalau anda dokter laki-laki, pasien anda perempuan, ala kadarnya saja. Kalau selagi cukup dengan obat, dengan obat, tanpa harus injeksi, disuntik di bagian paha dan sebagainya ya. Kalau harus disuntik, suntik tapi ingat siapa yang menyuntik, harus anda cari orang. Sebab membuka aurat itu haram. Ingatlah pahalanya belum tentu terima, haramnya pasti masuk. Ini kan rugi orangnya. Memang Al-Qur'an Rasulullah menyebutkan kalau berbuat kejelekan ikuti dengan kebaikan. Sebab kebaikan itu akan menghapus kejelekan ya. Tapi permasalahannya kejelek kebaikan kita diterima atau tidak? Sebab kejelekan kejelekan pasti diterima kan? Coba orang lihat aurat, pasti diterima enggak dosanya? Pasti masuk. Tapi amal baik kita belum tentu, mungkin kurang ikhlas. Sebab ada orang maksiat ikhlas nggak ikhlas enggak ada ya. Kalau maksiat pasti maksiat sudah. Jadi amal baik yang belum tentu diterima, fardu kifayahnya belum tentu terima, eh dosanya banyak. Kelihatannya dia nolong orang banyak, tak tahunya dia menjerumuskan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seharusnya dia ada harus keberanian. Saya tidak, tidak, tidak usah melihat. Sudah ada mati itu. Tidak ada perlunya kita melihat aurat itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan banyak sekali tertulis. Mana lebih dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi musyafir jamak takhir boleh dilakukan di rumah dan itu menjadi qadha biudrin tidak terkena dosa. Eh, Buya terangkan dalam pembahasan sholat jamak. Iya, hukum itu diambil dari kitab apa dan halaman berapa? Waduh, semua kitab fikih Syafi'i menyebutkan. Kalau Anda belajar apa yang Anda baca Fathul Muin juga ada di Min Syarah minhad semuanya ada. Jadi kenapa Allah tidak akan menghukum orang sementara ada udzur? Anda boleh menjadi syarahnya kitab Minhajnya Nawawi, Minhajnya Imam Nawawi, Minhajul Tolibin Imam Nawawi dalam syarah itu ada disebutkan bahwasanya itu adalah kodok ma'al udur. Kalau udur itu semuanya dimaafkan. Apabila adalah syarah Yaqutun Nafis Said Ahmad bin Ahmad Ahmad Muhammad asy itu sangat dijelaskan bahwasanya di situ disebutkan adalah bela ithmin tanpa dosa. Jadi ibu jamak takhir sampai di rumah lakukan di rumah. Karena apa? Anda melakukan sholat duhur dalam keadaan punya udur, jadi tidak dosa jamaah takhirnya di rumah maka sholat yang pertama jadi sholat kodok tapi untuk urut tanpa dosa ada nanti kalau bisa langsung nanti datang ke rumah kita tunjukkan eh, kitab-kitabnya kalau bisa membaca itu adalah yang sering dilupakan oleh para ustadz kalimat ini memang makanya dalam fikih yang kita ajarkan itu selalu kita tekankan bagian-bagian orang yang tidak mencermati ya ini bila udur sehingga ada orang mau harus mampir ke kota apa ke masjid di pinggir jalan sehingga barang-barangnya banyak istrinya lagi lecek akhirnya nggak karu-karuan capek jadi ibadah jadi susah sekali gara-gara takut kodok sebab ada kodok yang tidak dosa yaitu tadi anda langsung saja asur kodok tapi kodok tidak dosa itu adalah orang mencapai kemudian melakukan jamakirnya di rumah uh, Apakah setelah selesai bersalaman adalah masuk neraka? <laughs> Salaman masuk neraka. Rasulullah ngajari orang masuk neraka berarti Nabi Muhammad. Salaman itu boleh waktu sholat salaman boleh, nggak salaman juga boleh. Kenapa sih kok ada anak-anak? Kelihatannya nih ada omongan begitu ya. Mendengar dari orang salaman habis sholat masuk neraka. Karena tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan salaman waktu bertemu, waktu keluar dari sholat, waktu masuk sholat, ketemu nih. Orang sholat disunnahkan kita salaman yang paling utama saat bertemu. Saat bertemu. Dan di antara orang itu kalau kamu semua salat dia sempat melakukan salat salat setelah itu baru melakukan sholat sunat eh komat Allah Akbar baru besok itu yang kira orang yang di sana ini jadi orang yang bertemu semuanya belum sempat salaman ya setelah assalamualaikum salaman kenapa gitu juga tidak Salaman itu sederhana, cuman mohon khususnya yang biasa sholat Jumat. Kalau Anda mau ngajak salaman tolong dilihat itu kadang-kadang ada orang istirahat jangan diajak salaman juga. Ini kadang-kadang begitu. Orang ke masjid itu sambil istirahat sambil nyantai ingat kerjaannya capek ke masjid itu baru istirahat begini cak salaman lagi ini salaman lagi anda kena salaman ini tidak enak juga kalau orang lagi tidur jangan tidur tuh nekat nggak usah salaman salaman salaman ini seorang itu Salaman boleh, tapi jangan kayak wajib boleh. Sunnah bersalaman untuk mengikat hati. Menimbulkan mahabbah. Kalau ada orang mengatakan salaman habis sholat masuk neraka, itu adalah neraka dia sendiri itu Bukan neraka Allah. Itu aneh-aneh orang itu ya. Suka buat diri. Memang dia orang hebat. Lihat surga sendiri, neraka sendiri. Semua orang ahli neraka, ahli surga. Masa orang sampai ada surga ada semua. Jadi surga sepi ada dia, bibinya, pamannya. Yang lain gak ada. Lebih orang tahu tahlil saja begitu itu orang yang surga kecil itu. Kami nah, pakai Biasanya salaman. Anda kalau mengatakan Rasulullah tidak melakukan itu, ini adalah kalimat yang berat. Tanyakan Rasulullah nyuruh mengajari kita salaman atau tidak, kan gitu. Contohnya adalah salimat. Rasulullah mengajari kita salaman. Kapan waktunya? Adalah di saat kita bertemu. Kalau kita bertemu, salaman boleh tak? Kalau atau kita sudah duduk lama begini tiba-tiba salaman boleh atau tidak? Hah? Haram masuk neraka gitu. Ya Ustaz, kalau kepintaran jangan belinger kan gitu ya. Pintar boleh apa? Orang salaman kalau tidak boleh coba apa? Salamannya haram, bid'ah, masuk neraka. Neraka harga dia salam itu musibah. Oh, salaman ya? Kalau salaman dalam keadaan dia salah, kenapa habis latih? Itu yang unik. Coba berpikir yang cerdas. Pilihlah ya, orang yang suka mengharamkan itu. Itu salaman siapa sampai haram. Ada dengan dengan berapa waktu lalu. Tidak usah haraman itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang para tawasul. Lebih cuma, Memang tidak ada yang mencium tangannya. Kasihan dia itu. <laughs> ya, jadi nggak apa-apa. Padahal cara untuk ini memanfaatkan situasi saling memaafkan. Ya ini adalah manfaatkan bertemu di masjid untuk bersalaman setelah sholat. Sebab kalau satu-satu tuh rancu. Kalau sholat sunat kan repot. Coba habis sholat. Bagaimana caranya? Salaman kan? Saya mulai tadi masuk ke masjid belum salaman dengan si A. Di ujung masjid lagi, jalan ke sana kan salaman. Pindah lagi ke sana, salaman lagi. Pindah lagi ke sini, salaman lagi. Kan pusing ya? Akhirnya orang lagi gawe mantan ya ada orang itu sana sini akhirnya lama itu ngajari ya sudah langsung saja setelah sholat sambil terbaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu ala Muhammad enak kan kena semuanya innalillah semuanya bid'ah memang harus diapain orang itu ya Hah? Harus diapain orang begitu-begitu itu? Perusak umat. Tolong jangan kasih sayang sama orang begitu itu. Jangan diberikan usah mengharam-haramkan aneh-aneh itu. Tawasul aneh ini. Itu nyeksa orang, bikin keluarga tidak tentrem. Persahabatan tidak tentrem itu gara-gara manusia-manusia aneh semacam itu. Atau pakai soja, cos gitu. Gak boleh salaman. Hah, cos. Itu. Orang pusing itu. Apakah dia menggunakan suara dan bersalaman? kalau masalah tidak ada tidak ada hubungannya ya orang menggunakan pengeras suara itu sebagai wasilah baik kalau menggunakan pengeras suara untuk mengganggu orang tidak baik sebab pengeras suara itu namanya wasilah lil wasail hukmul maqasid itu kaidah semua wasilah itu hukumnya seperti maqasid kalau tujuannya baik maka jadi baik kalau anda punya pengeras suara untuk menyetel lagu-lagu yang nggak karu hukumnya tapi kalau anda untuk mengingatkan orang Assalamualaikum tolong pak awas di sana ada kebanjiran haram atau tidak Ya. Sebaik ini ternyata harus direnungkan. Masalah pengeras suara kadang-kadang juga jadi bermasalah. Kalau Anda tidak alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau ada orang pakai pengeras suara, tujuannya untuk apa? Sekarang di pengeras suara manfaatnya besar ya itu misalnya itu tadi ada kejahatan di sana, ada banjir, ada ini ngumandu orang pakai pengaruh. Lalu lalu awas para hadirin jangan sana, awas itu bahaya di jalan. Nah, haram itu awas ya. Oh, berarti bayar kurus umur. Jadi semuanya kita sederhanakan ya. Kalau lil fasail hukmul maqasid. Kalau ada orang tidak mau pengeras suara, barangkali menghindar, namanya satu daroe. Tidak ingin masuk bab-bab yang haram karena biasanya pengeras suara untuk muter dangdut, konser, nah gitu. Barangkali ini karena dia menghindar, baik ada nilainya baik di sini. Kalau ada orang tidak mau pengeras suara untuk dirinya sendiri karena menghindari dari terjerumus pada yang selanjutnya itu adalah nggak ada masalah. Tapi nggak punya pengeras suara, tapi pegang HP ya misalnya. Lengkap ya pertanyaan. Karena tidak boleh merendahkan orang. Orang yang tidak pakai pengeras suara banyak orang-orang soleh. Tidak pakai pengeras suara banyak orang-orang soleh. Karena memang takut masyarakatnya itu tercemari dengan budaya-budaya yang disebarkan dengan pengeras suara. Adapun yang marah adalah ulama besar, wali-wali kutub ya, itu adalah juga pakai pengeras suara. Ternyata intinya jangan saling merendahkan. Sebab itu memang kalau pengeras suara yang baru tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad pernah membuat menara. Menara menyampaikan suara ke tempat lain. Sekarang tidak usah pakai manawara, kita tidak usah naik ke atas, cukup mengumandangkan adzan di bawah, yang di atas adalah mikrofonnya sampai kemana-mana. Ini juga termasuk hujahnya orang mengadakan pengeras suara dan ini. cuman ada sebagian buku, tolonglah ini perlu kajian ilmiah. Ada sebuah riwayat bahwasanya mendengarkan suara dari al-hadid dari besi haram ini dalilnya orang yang mengharamkan pengeras suara karena Rasulullah kenapa? Karena ada sebagian ulama mengharamkan mendengar suara dari hadit setelah si setelah kita lacak itu adalah seorang fasir yang hidup di abad ke-6 di abad ke-6 itu belum diketemukan ini jadi bukan ini ini jadi kita perlu bahwasanya kalau ada hukum-hukum itu harus kajian ilmiah ya jangan hanya sekedar asal nukil untuk menyalahkan orang lain artinya Jangan sampai mengatakan orang yang para sholat itu ahli neraka. Sebab ada sebuah buku ditulis oleh seseorang, kami kaget karena orang itu adalah orang soleh, orang baik, tapi tiba-tiba ternyata kita dikatakan kalimat terakhirnya orang yang memutar Al-Quran di pengeras suara maka dia mengumpulkan antara barang bersih dengan yang najis dan tempatnya hanya di neraka jahanam kaget astagfirullah semoga Allah mengampuni beliau dan mengampuni kita semuanya hormati orang yang tidak pakai pengeras suara banyak para masyayikh ya tidak pakai pengeras suara tapi beliau-beliau tidak merendahkan orang yang pakai pengeras suara. Di benda itu adalah kiai-kiai soleh nggak pakai pengeras suara dan memang lingkungannya lebih aman ya. Kalau sudah begitu televisi jarang ada. Televisi itu ngerusak. Nah, ini kiai-kiai mulia yang lainnya. Yang bermasalah ini adalah kita pernah di daerah dekat Jakarta nyaci maki orang yang pakai pengeras suara. Itu sesat, bid'ah, itu nggak bener. Di mimbar pengeras suara, Bu. Mana? Sudah begitu suaranya kecil di belakang nggak dengar ngomong apa itu orang. Jadi pengeras suara adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi ini adalah khilaf dalam pelaksanaan saja tidak usah kita keras-keras -keras ini. Yang tidak pakai pengeras suara banyak orang-orang soleh. Bukan saja di daerah Cirebon sini juga ada, di Jawa Timur sebagian tempat Jawa Timur juga ada, tapi mereka adalah orang-orang yang memang pengen menjaga masyarakatnya dari kena budaya-budaya yang disebarkan oleh pengeras suara. Maka niatnya bagus. Jadi jangan kita saling merendahkan. Ini beda ya. Kalau musafah, kalau enggak musafahah itu jelas salah, itu saja. Kalau masalah pengeras suara ringan ya. Ada yang mengatakan mangga, yang mau mau pakai mangga, yang enggak juga mangga. Tapi mencela itu yang tidak boleh. Melaksanakan ujian bersalaman sudah Kalau ada orang meninggal terus dimandikan lalu kotoran dari lubang belakang keluar terus walaupun sudah dibersihkan bagaimana? Dimandikan lagi tidak bu? Tidak usah tadi sudah jelas ya. boleh sebelum kita jawab. Nah, dibersihkan nah, iya tapi dimandikan lagi dibersihkan bagian itu saja tidak usah dimandikan lagi. Jadi ada sok mayat setelah dimandikan keluar dari lubang belakangnya maka cuman dibersihkan saja tidak urgen. seorang suami yang istiqomah berlebihan sampai menyampaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga itu tidak istiqomah namanya itu adalah yang amat itu buru berlebihan itu tidak benar tuh jadi tidak seperti itu ya para jamaah semuanya tolong haknya orang itu dipenuhi istri ada orang tadi sebutkan oleh Rasulullah Rasulullah sampai marah ada orang terlalu rajin ibadah siangnya puasa malamnya di masjid istiqomah rajin tapi istrinya terlantar di rumah haram apalagi sampai urusan nafkah tidak dipenuhi wah nggak beres itu namanya kelihatan ibadah tapi bermaksiat dengan sujud antik ya orang sujud tapi maksiat itu orangnya orang sholat tapi maksiat itu orangnya di rumah anaknya kelaparan nangis dia enak anaknya sambil berdoa ya Allah cukupilah keluargaku dengan rizki yang halal bohong itu dia terkenal Allah padahal Allah, Rasulullah sudah menyebutkan kamu keluar cari nafkah itu pahalanya orang jihad mati di dalam jihad cari nafkah jadi jangan memahami ibadah sujud orang yang sombong dengan sujudnya karena dia ahli sujud, Quran, ya, Allah dengan Qurannya, ya. tuh ibadah macam-macam. Orang melihat dengan pekerjaannya, cari duit, dengan retaninya, itu ada pahala. Dengan jaga tokonya, jaga warungnya. Tapi yang dia uangku nanti aku arahkan ke mayat, Hasil kubul ini bisa sepuluhan juta. Berarti harus ada infakku untuk masjid ini, matrus ini. Pikir berkembang terus, cari duit, cari duit, cari duit. Lah ini yang mulia. Tapi kalau sudah masuk bab tamak, ustadz tamak enggak bener. Pod sodagar tamak nggak bener, orang kaya tamak nggak bener. Kayaknya sedekah infak in, apa? Kayaknya cari nafkah, cari nafkah. Sudah miliaran masjidnya terlantar, fakir miskin terlantar. Yaitu menunjukkan kalau niatnya itu tidak benar. Ini jadi tolong diperhatikan ya urusan keluarga ini sangat penting jangan sampai dilalaikan dolim kita dan tidak akan sampai kepada Allah amal kita jika kita lakukan dengan kita dolim kepada saudara atau anak atau keluarga kita, istri kita. Apabila dalam kehamilan 4 bulan atau lebih suka ada saweran dan memecahkan kendil yang incinya berbagai-bagai kembang dan dipecahkan di jalan yang ramai. Itu gimana? Sunahnya gimana? Sunahnya itu sedekah ya. Sawer itu adalah bentuk sedekah. Cuman paling enak jangan sedekah bikin orang berantem lah Sebab kalau sawer itu bisa benturan kepala dengan kepala rebutan, kurang nyaman ya. Tapi intinya sawer itu adalah kan sedekah. Jadi kita harus meningkat ya, sawer adalah budaya sedekah. Cuman tolong kalau sawer laki-laki, perempuan-perempuan ya, jangan lagi perempuan sawer. Kayaknya sawur-sawuran nanti itu. Nggak beres ya. Ini ternyata orang yang paling bagus ya Rasulullah adalah Jangan dipakai. Tidak ada kirimkan balik sana karena istriku habis berkata ketika ini selamat lah ini lebih mulia daripada sawer kalau sawer bagaimana ada cara yang lebih mulia kirim coba akal sehat bisa nerima saya sawer 5 juta banyak bu ya baik coba dibungkus amplopnya terus jadi yang fakir dapat bener yang fakir tapi gagah dapat sudah kaya gagah perkasa paling bisa oh minggir semua dapat ya jadi paling bagaimana sedekah itu manfaat kirim kepada orang yang butuh lewat amplop dikirimi itu ya. Jadi sawer termasuk budaya sedekah aslinya kan cara sawer yang benar. Jadi dikirim sajalah ke rumah masing-masing. Apabila melahirkan anak kami itu sunnahnya ya sedekah. Makanya ada empat bulanan, tujuh bulanan atau namanya mitoni ya. Kemudian ada lupa, lupa meninggalkan Jawa Timur lama sih. Di Cirebon nggak ada ya. Ya semudun lemah maksudnya apa itu? Ya pokoknya jangan ada mubadir. Kalau kendi dipecahin mubadir kendi buat sediakan di depan itu buat air minum kan enak ya daripada pecahin ya. Bukan ya eh, tafaul biar wangi anak kita ya. Makanya wanginya itu biar sedekah sajalah. Sedekah saja diutamakan sedekah. Tapi ingat, asalkan tidak ada kepercayaan yang macam-macam tidak sampai derajat sirik. Kalau ada orang mecahkan kendi tradisi adat biasa, jangan terlalu dilanggar. Ya sudah pecah kendi, pecah kendi. Cuman kalau kendinya harganya ribu dikasihkan fakir miskin lebih manfaat itu. Ya, daripada kendi dipecah sayang dong beli di pasar, apalagi 5 kendi, 5 kali 5 25 ribu. Masya Allah, ibu ibu sangat butuh dengan duit 25 ribu daripada dipecahin buat kendi. Plus bunganya mahal lagi, bunga warna 7 lagi. Ya ini itu hanya tradisi asalkan tidak dibarengi dengan keyakinan yang aneh-aneh tidak haram mutlak haram mubazir saja Bukan haram pekerjaannya, tapi haram mubadir. Jadi jangan ada barang mubadir ya. Apabila melahirkan anak kami memasukkan bukan melakukan bali yang diolah oleh gula garam sampai naik dikendil dan dikubur apa? Oh ari-ari. Ari-ari itu adalah bukan sesuatu yang harus kita muliakan, mau dibuang, dibuang. Mau dikasihkan kucing, kasihkan kucing. Hanya biasanya kebiasaan orang itu nggak enak aku bayi bagi bagi saja ya sekali kali mati lah dikubur ya tidak mati ya mati udah habis nanti ya apalagi kita kita kemana kita jadi kubur saja yang benar ya agak dalam ya ada pun dikasih lampu dan sebagainya ya, harus kasih lampu ya kalau ada dikasih lampu biar orang nggak kesandung nanti ya karena itu baru sekalian ya itu boleh-boleh saja kasih lampu <laughs> biar tahu kalau dia baru punya anak ya oh baru punya anak ya ada ininya tapi bukan karena keyakinan yang macam macamnya dibuang saja nggak apa-apa cuman cara menghormati nggak apa-apa pokoknya jangan ribut urusan begini ada orang pakai rapi-rapi mangga kalau ada orang tiba-tiba langsung dibuang saja ya nggak apa-apa namanya batur bayi darah juga batur bayi batur kan nemeni ya saja kalau ini konon katanya dibuat dari janin dibuat dari janin yang keguguran tapi kalau tidak usah kita imunisasi, cuman kita belum ada yang membuktikan apakah bisa itu hanya kita pernah punya obrolan dengan beberapa orang ternyata imunisasi itu adalah bukan dari misalnya omongan dari luar Islam yang ingin merusak Islam. Kalau terbukti benar nggak boleh ya. Apalagi dari bahan-bahan yang najis dan haram tidak boleh. Ambil imunisasi yang dari halal. Kalau bahannya haram najis tidak usah kita menggunakan imunisasi imunisasi itu ambil imunisasi yang bersih. Ini saja yang suci ya. Itu masalah imunisasi. Ini saja mohon maaf. Mohon doa masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab kita dan juga nanti insya Allah ada program jika berlangsung ada program dakwah kita di samping ada di radio, televisi, termasuk sesuai dengan rencana perbincangan kami dari Eksis. Pasti dakwah kita bagi orang pelanggan Eksis akan dimasukkan di download itu. Jadi yang punya HP langsung ambil pengajian Eksis secara nasional. Itu programnya ke depan ya. Jadi dia memfasilitasi untuk dakwah melalui apa namanya eh, kartu. Jadi itu yang jadi kalau minta lagu apa, mak kalau minta lagu, minta pengajian judul apa, di situ ada nanti. Kita progresnya seperti apa belum tahu dan akan kita belajar, kalau manfaat ya semoga kita teruskan kalau tidak Allah yang akan mengetahui lebih meluas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina. Allahumma Allah berikan kepada kami yang Allah Berikan kami manfaat untuk kami, keluarga kami dan manfaat masyarakat. Ya Allah, jauhkan kami, jauhkan kami dari menghinakan orang lain. Jauhkan kami dari merendahkan orang lain, kami orang yang kau muliakan di dunia dan di akhirat. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jadikanlah kami semua ahli istiqomah ya Allah. Istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam meninggalkan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan pasangan kami adalah para ahli istiqomah Suami kami ahli istiqomah, istri kami ahli istiqomah, ya Allah. Anak kami ahli istiqomah, ya Allah. Dan keluarga kami semua ahli istiqomah, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan terlebih di dunia, ya Allah. Untuk mendapatkan kemuliaan di hadapanmu kelak di surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kepada ya orang yang pernah tersakiti karena lidah kami, ya Allah. Karena omongan kami, maka ampuni orang itu, ya Allah dan angkat derajat mereka ya Allah dan ampuni dosa kami ya Allah ya Allah dan ampuni dosa kami Ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal Yang mengantarkan kepada ridhomu Ya Allah Rezeki yang halal Yang menghantarkan kepada ridhomu Yang akan menjadikan barokah di rumah tangga kami Barokah di anak kami Barokah di tangga Ya Allah Dan jauhkan kami dari harta yang haram Ya Allah Ya Allah, keikhlasan ya Allah, keikhlasan ya Allah dan ketulusan ya Allah, keikhlasan dan ketulusan ya Allah dan dikirimkan kepada kami orang yang ikhlas ya Allah, orang yang tulus ya Allah, orang yang senantiasa berniat baik ya Allah untuk kemajuan kami ya Allah, untuk kemajuan untuk kemajuan kami ya Allah, orang yang tulus yang kemajuan ini Allah kirimkan Allah dan orang yang ya Allah, yang bantu ini Allah jadi mereka orang yang ikhlas ya Allah, orang yang mulia ya Allah, kamu di dunia dan di akhirat ya Allah. dan kepada orang Allah, Allah mudah ya Allah, berikan kepada kami orang Allah, Allah mudah ya Allah, Allah kepada sendiri pendidikan kami yang dekat kepada Allah ya Allah dan yang baik yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah engkau tahu ya Allah engkau maha tahu siapa mereka yang bersedekah mereka berinfak mereka yang membantu ya Allah engkau lebih tahu dan kami tidak tahu ya Allah kami tidak tahu tahu, satu persatu ya Allah akan tapi engkau maha tahu semua yang dilakukan oleh hamba-hambamu ya Allah jika ada yang pernah membantu dia kasih Allah berikan hatinya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah panjang kami taatan seksual afiat kepada semua yang dalam hidup kami ya Allah hari mencintai suami istri suami yang semakin hari mencintai istri mereka suami mereka dan berikan kepada mereka yang belum menikah pasangan orang-orang yang engkau lihat yang menjadi kamu yang sudah ya Allah berikan kepada kami semua turunan yang soleh jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah dan bagi mereka ya Allah anak-anak kami ya Allah berikan kepada mereka ilmu yang manfaat mudahkan mereka untuk mendapatkan kelulusan ya Allah Allah manfaat dan kirimkan kelak kepada pendidikan yang lebih bermanfaat yang lebih bagus menjadikan mereka semakin dekat kepadamu ya Allah dan jadikan pembimbing membimbing mereka orang-orang guru mereka tulus ikhlas orang tua mereka orang tulus dan ikhlas dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah mati dalam keadaan iman ya Allah iman Ya Allah Rabbana ya hasanah wa fil akhirah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.